Belum? Ya. Kalau belum, insya Allah kita akan berbicara tentang nikah dengan sekuat tenaga saya di sini akan memberikan semangat kepada antum untuk menikah. Ya. Mungkin termasuk kepada saya untuk menikah lagi. Ya. Nah, menikah sunnah. Menikah sunnah. Menikah sekali satu sunnah Nabi. Menikah dua dua sunnah Nabi. Menikah yang ketiga, tiga sunnah Nabi. Menikah yang keempat, empat sunnah Nabi. Menikah yang kelima, bid'ah haram. Ya. Artinya kalau berbarengan lima haram. Allah telah membatasi empat. Dan ini pun jarang. Jarang yang sanggup hanya laki-laki pilihan, laki-laki pemberani, laki-laki kuat, laki-laki yang hanya takut kepada Allah. Ya. Eh, nikah ini luar biasa, keberkahan yang luar biasa. Saking berkahnya Ibnu Abbas menasihati uh, Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair salah satu murid beliau. Salah satu murid Ibnu Abbas yang belum menikah. Yang belum menikah. Apa kata Ibnu Abbas di hadapan Sa'id bin Jubair? Menikahlah. Menikahlah. Karena Di antara umat ini yang paling mulia, yang paling baik adalah yang sering menikah, yang paling banyak istri. Apa maksudnya? Tukang kawin? Bukan. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang istrinya sebanyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Manusia yang istrinya paling banyak adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliaulah yang paling mulia di antara umat ini. Tidak ada manusia semulia beliau. Tidak ada. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Dan menikah ini selama ini dari televisi, radio, koran dan seterusnya kita mendengar subhan. Kita mendengar subhan. Seolah nikah itu sesuatu yang berat yang jangan dilakukan kecuali sudah berumur sekian punya rumah, punya mobil, pekerjaan tetap, gaji besar, baru menikah. Maka mereka menunda pernikahan itu. Ya, padahal sudah ada calon, sudah suka sama suka, penghasilan sudah ada, tetapi rumah belum punya, mobil belum punya, maka ditunda, ditunda sampai 30 tahun, sampai 35 tahun. Ya, sampai hampir 40 tahun tidak nikah-nikah. Ya. Mobil nggak punya-punya juga. Ya. Mobil nggak punya, istri nggak punya. Kan mendingan punya istri. Sama-sama nggak punya mobil. Jelas ini sebuah kesalahan besar. Ya. Maka menikahlah. Menikahlah. Ya. Jangan takut uh, tentang rizki. Allah yang mengatur rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Tidak ada. Jangankan kita punya dua kaki, dua tangan, bisa ngomong, mata kita berfungsi dua-duanya. Yang tidak bisa keluar dari bambu. Ya. Dia hidupnya di dalam bambu. Allah beri rezeki. Tidak kelaparan. Mati karena sesuai ajalnya. Bukan karena kelaparan. Bagaimana kita takut? Sementara kita punya tangan, punya kaki, punya mata, menunjukkan ini uh, ketidaksikohan kita kepada Allah ketidakyakinan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah semakin kita yakin, semakin kita sikap, Allah semakin senang. Sebaliknya, semakin kita ragu, Allah tidak suka. Ya. Allah senang kalau kita itu yakin. Saya yakin. Bismillah. Allah senang. Ya. Berarti menunjukkan keyakinan kita, apa yang ada dalam hati kita. Ya. Antum tahu kehebatan para sahabat itu apa? Kehebatan Abu Bakar, Umar, Utsman itu apa? Ya. Kira-kira sholat mereka dengan sholat kita sama apa beda? Jawab. Sama. Subuh dua rakaat, maghrib tiga rakaat, ya sama kan? Puasa Ramadan sama, ya beda-beda sedikit barangkali mereka panjang bacaannya, tetapi intinya sama, ibadahnya sama. Apa yang membedakan antara kita dengan mereka para sahabat? Apa kira-kira? Hatinya. Keyakinan dalam hati, Ini yang membedakan. Ya. Maka ada seorang tabi'in muda bertanya kepada sahabat-sahabat muda. Ibnu Umar, Anas bin Malik. Tapi ini, ini tidak bertemu dengan Abu Bakar. Ya. Tapi mendengar siapa itu Abu Bakar. Sampai namanya disebut dalam Al-Quran. Ya kisahnya. Nama Abu Bakar tidak ada. Kisahnya tentang dua orang yang ketiganya Allah. Itu kan yang dimaksud Abu Bakar. Ya, kita tahu siapa Abu Bakar, kemuliaan Abu Bakar. Si tabi'in ini penasaran bertanya kepada sahabat-sahabat muda yang bertemu dengan Abu Bakar. Apa yang menyebabkan kemuliaan, keutamaan Abu Bakar? Apakah Abu Bakar itu tidak pernah tertawa, selalu menangis? Dijawab oleh Ibn Abbas, dijawab oleh Ibn Umar, sama. Abu Bakar dengan kita tertawa, kadang menangis. Ya, subuh dua rakaat, maghrib tiga, sama. Tapi apa yang membedakan kita dengan Abu Bakar? Keyakinan Abu Bakar sebesar gunung. Ya, yakin sikoh betul terhadap Allah. Kalau Allah sudah berjanji, kalau Allah sudah berfirman, dipegang betul. Kalau Nabi sudah bersabda, digigit dengan gigi geraham. Inilah Abu Bakar dan umumnya para sahabat seperti itu. Ini yang membedakan. Antum tahu yang baca hadis, yang taklim tentu antum tahu. Siapa 70 ribu kaum muslimin? Siapa 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa dihisap, tanpa diazab? Jadi al-jannata bi ghairi hisabil wal azab masuk surga tanpa dihisap, tanpa diadab. Siapa mereka? Yang sholatnya tidak pernah putus berjamaah di masjid? Tidak. Yang habis hartanya untuk jihad bisa bila? Tidak. Yang tiap uh, Senin Kamis puasa? Tidak. Ya, bahkan yang mati syahid? Tidak. Siapa mereka? Ya? Masa nggak tahu? Alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa Mereka hanya butuh empat syarat. Apa empat syarat tersebut? Alladzina la yastarqun yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Lihat. Kenapa dia tidak minta diruqyah? Karena dia yakin betul kepada Allah. Ngapain minta diruqyah? Ruqyah sendiri yakin yang menyembuhkan itu Allah, bukan ustadz yang meruqyah. Lihat. Keyakinan yang luar biasa. Yang kedua, walayat kaun tidak berubah dengan kain halalin. Minta rukyah halal, berubat dengan kai halal. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Saking sikohnya kepada Allah, saking yakinnya kepada Allah bahwa penyembuh satu-satunya Allah. Ngapain berubat dengan kai? Gitu wala yatatayyarun tidak bertatoyur, antum tahu tatoyur. ini pelajaran bukan pelajaran uh, tauhid kita akan membahas tentang keyakinan untuk berani menikah wa ala rabbihim yatawakkalun dan dia hanya bertawakal kepada Allah lihat empat hal ini bukan perbuatan tangan bukan perbuatan kaki bukan perbuatan yang ada di mulut tapi semuanya adalah keyakinan di hati ya maka keyakinan amal hati jauh lebih besar daripada amal jawari, amal anggota badan. Ya. Tidak ada perbuatan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, tidak ada. Ya. Tidak sholat, tidak puasa, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, tidak menyebabkan kafir itu dosa yang sangat besar, tapi belum menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Apa yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam? Keburukan hati. Keburukan hati. Dosa hati. Ya, keyakinan. Saya meyakini bahwa siksa kubur tidak ada. Kafir. Meyakini bahwa surga neraka tidak kekal. Kafir meyakini Dajjal nggak ada, kafir. Meyakini Allah tidak bersemayam di ars, kafir. Dosa hati. Adapun berzina, minum khamar, berjudi, memperkosa, membunuh, nggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa itu kafir menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya. Ah, oleh karena itu sebaliknya perbuatan terbesar, amal terbesar adalah amal hati, keyakinan. Ya. Ah, maka uh, pelajaran kita siang ini saya awali dengan uh, keyakinan. Saya ajak antum untuk yakin sikoh kepada Allah bahwa Allah yang memberikan rezeki. Ya. Kita berdagang, kita bertani, kita jadi karyawan, itu asbab saja. Rizki sudah ditulis oleh Allah. Apa? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tulis rizki kita. Dan tulisan itu diulang lagi ketika kita empat bulan di perut ibu kita. Diulang lagi tulisan itu. Ya. Bagaimana kita takut? Bagaimana kita uh, tidak berani? Lalu kita membujang, membujang maksiat, maksiat. Waliyadzubillah. Saya kira sulit sekali kita terhindar dari maksiatnya. Kalau tidak menikah. Syahwat di mana-mana. Dua fitnah hari Fitnah subhat dan fitnah syahwat di mana-mana. Ya, di jalanan, di kampus, ya, bahkan di masjid kadang-kadang. Kita melihat pakaian yang membuka aurat. Karena jauhnya kaum muslimin, kaum muslimah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dalam rangka itulah, Insyaallah saya akan bacakan beberapa riwayat hadis saya pilihkan seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari uh, eh, untuk menggemarkan kita kepada nikah. Celaan orang, uh, celaan Rasulullah terhadap orang yang uh, tidak mau menikah, menunda menikah tanpa alasan yang syar'i. Yeah. Saya bacakan hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya Sa'id bin Abi Maryam. Di mana beliau membawakan sanad hadisnya sampai kepada Anas bin Malik. Antum tahu siapa Anas bin Malik? Yaqul Anas bin Malik mengatakan, "Ja'a ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ada tiga orang di lain disebutkan tiga orang ini adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Mad'un dan Abdullah bin Amr bin As. Tiga-tiganya pemuda yang abid ahli ibadah. Ya. Karena kita lihat kebanyakan pengikut para nabi dan rasul adalah orang-orang tua apa pemuda? Pemuda. Pemuda. Ya. Lihat yang mengikuti Nabi Musa, Yusa bin Nuh, anak muda. Ya. Yang mengikuti Nabi Nuh, yang mengikuti Nabi Isa, anak-anak muda. Yang 12 orang anak termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad Alaihi Wasallam kebanyakan anak-anak muda. Ya, sebaliknya Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, orang-orang tua. Ya. Datanglah tiga anak muda uh, mendatangi istri-istri Nabi. Dari sini kita tahu bahwa istri-istri Nabi uh, berbicara dengan laki-laki. Ini halal. Kita tidak boleh mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram berdosa. Mengharamkan yang halal apa? Lebih berdosa. Kenapa? Menghalalkan yang haram itu karena syahwat. Karena syahwat. Ya. Yeah mengharamkan yang halal itu karena kesombongan. Ya. Maka dari sini ada tahu berzina, minum khamar, berjudi dengan tidak sholat besar mana sana? Besar mana sana? Tidak sholat. Tidak sholat. Ya. Karena tidak sholat sebuah kesombongan berzina, minum khamar, berjudi, ini dosa yang sangat besar. Tapi tidak ada kesombongan. Yang ada rendah. Eh, coba para pezina, para penjudi, umpet-umpet mereka. Rendah di hadapan Allah, rendah di hadapan masyarakat. Eh, Tidak melaksanakan perintah, dosanya jauh lebih besar daripada melanggar larangan. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya seperti apa ibadahnya Nabi. Tentu bisa mengambil pelajaran besar dari sini. Ya, mungkin timbul pertanyaan di benak Anda. Emang nggak lihat di masjid? Ya, emang nggak melihat Nabi sholat di masjid? Kenapa untuk melihat Nabi ibadah mesti Nanya ke istri-istri, emang nggak kelihatan Nabi sholat di sini? Jawabnya, ibadah nawafil, ibadah mustahabbah, ibadah yang tidak wajib. Kalau sholat wajib, ada mesti. Nah, dari satu kalimat ini, taulah kita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah yang sunat sholat-sholat yang tidak wajib di mana? Di mana? Di masjid di rumah. Di rumah. Di masjid nggak kelihatan. Obliya, oh, Ba'liya, Doha, oh, apalagi sholat malam. Tidak ada. Kecuali tarawih. Kecuali sholat tarawih di bulan Ramadan. Maka di luar Ramadan, sholat malam di masjid berjamaah menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sering melihat sebagian ikhwan yang mulai berjamaah di masjid di luar bulan Ramadan ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. فلما أخبروا كأنهم تقالوها setelah dijawab, sebagian dari mengatakan Aisyah yang banyak dijawab. Nabi sholat berdiri, habis itu tidur. Nabi baca Al-Quran, habis itu istirahat. Nabi ketemu dengan istrinya. Ka'annahum taqalluha. Mereka bertiga menganggap ibadah Nabi sedikit. Sedikit. Dan memang sedikit. Ya, Nabi tidak sepanjang malam sholat malam. Nabi tidak setiap hari berpuasa. Nabi tidak menghabiskan waktunya untuk baca Al-Quran semua tidak. Beliau bercengkrama dengan anak-anak, dengan istri-istri beliau. Beliau istirahat, sholat, tidur juga. Ah, maka tidak orang ini uh, menganggap ibadah Nabi sedikit. Takon duha dikecilkan, disedikitkan, menganggap sedikit. Maka mereka mengatakan, wa aina nahnu min nabi sallallahu alaihi wasallam wajar beliau nabi beliau rasul ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar dosanya yang sudah dilakukan yang belum dilakukan sudah dijamin ampun ini satu-satunya manusia Lihat. Ya. Jadi Nabi belum berbuat dosa ini sudah dijamin ampun oleh Allah. Jadi kalau seandainya beliau mau nekat minum khamar, sebelum minum khamar sudah diampun. Kalau beliau nekat mau berzina, sebelum berzina sudah diampun. Alhamdulillah cuma beliau. Coba kalau kita begitu, ya, habis dicobain diampuni. Nabi Muhammad Rasulullah alaihi wasallam Beliau tidak mentang-mentang diampuni justru semakin takut, semakin takut, semakin bersyukur kepada Allah. Nah, maka tidak orang ini mengatakan wajar beliau cuma segitu. Wajar beliau cuma dikit. Karena dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Aina nahnu? Kita kita di mana? Kita bukan Nabi sallallahu Maka kita tidak boleh uh, sedikit seperti Nabi di jalan pikirannya jalan lagi tiga orang itu. Nabi wajar seperti Sudah dijamin ampun. Kita kan perlu, ya, ya. Pakai apa ini? Pakai rokyu, pakai logika. Tidak pakai jari. Dalam cuma Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidina maladiyani. Ikutilah sunat-sunatku. Nah ini jadi. Nah, ini tiga orang ini pakai rokyu. Aina anak pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa beliau yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan, sudah dijamin ampun. Jika tidak, ya, maka kita jangan berleha-leha. Kita harus beribadah lebih banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikata tiga orang. Allah haduhum. Salah satu berkata, entah siapa ini yang Ali, Abu Usman bin Madun atau abdul bin Amr bin ash. Amma ana fa'ala usallim layla abada. Adapun aku, kata orang pertama, aku akan sholat malam selama-lamanya sepanjang malam. Dia berjanji, dia berikrar, dia bersumpah tidak akan pernah meninggalkan sholat malam dan sepanjang malam akan dipakai untuk sholat. Luar biasa para sahabat. Semangat untuk taat, semangat untuk jadi orang baik. Dan ternyata salah. Nanti akan Ya, di sini keluar hukum bahwa semangat saja tidak cukup semangat baik, semangat menggembung gebu jadi orang baik tidak cukup. Harus dengan ilmu. istri Apa yang terjadi? Nah dengar hadis ini. Jika seorang suami sedang disakiti oleh istrinya, didolimi oleh istrinya, maka teriak bidadari yang ada di surga. Bidadari yang ada di surga teriak berkata kepada si wanita yang menyakiti suaminya ini, wailak, celaka engkau. Dia suamimu bersamamu cuma sementara. Selagi hidup di dunia, dia akan kembali kepada kami. Itu ucapan seorang bidadari, ucapan para bidadari terhadap wanita yang sedang menyakiti uh, eh, suaminya. Ya. Berarti bangga antum ya ketika disakiti oleh istri Ya, bidadari antum dicemburuin sama bintang filmnya girang ya oh bangga ini bukan bintang film lagi bidadari huril ain cemburu terhadap antum mencemburui antum terhadap uh, istri antum yang durhaka kepada antum ya. ini pelajaran bagi para muslimah para wanita untuk jangan sekali-kali menyakiti mendolimi tidak mentaati suami kenapa Saingannya berat. Ya, ya dari. Berat sekali saingannya. Bisa mengalahkan bidadari. Subhanallah. Allah menggambarkan bidadari lewat lisan Nabi SAW itu dengan penggambaran yang luar biasa. Ya, apa matanya hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih. Iya. Itu baru mata. Ya. Itu matanya luar biasa seperti itu. Kan kita ngelihat apa mensifati perempuan itu kan ya mata kan nomor sekian ya. Nah, biarin lah mata ini. Yang penting ya, pipinya, hidungnya. Allah tidak justru yang tidak diperhatikan oleh laki-laki matanya. Hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih. Itu matanya, bagaimana hidungnya bagaimana pipinya dan seterusnya dan seterusnya nggak usah kita bahas ya. Ayo, Berarti keliru. Keliru besar. Kalau ada orang berpendapat dengan nikah, ibadah terbengkelai. Keliru besar. Ya. Bahkan Imam Turunduy membawakan riwayat sabda Nabi alaihi Wasallam tentang adanya dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh sholat, tidak bisa dimaafkan oleh puasa, oleh zikir, oleh wirid, tapi hanya bisa dimaafkan oleh apa? Lelah dan capek di dalam mencari nafkah untuk anak istri. Bukan ibadah luar biasa. Dengan sholat dosanya tidak hilang. Dengan puasa dosanya tidak hilang. Begitu dia lelah capek mencari nafkah untuk anak istri, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka bodoh sekali ya, orang yang malas mencari nafkah, membiarkan anak istrinya kelaparan, tidak bisa sekolah berpendidikan dengan baik, tidak bisa menutup aurat, malah ditinggal kemana-mana dengan alasan dakwah. Ini pahala besar. Ya, mencari nafkah untuk anak istri. Pahala yang luar biasa. Ya saudara-saudara kita. Ada yang dorong beca, ada yang oh, mikul oh, makanan untuk dijual, berkeringat, hujan kehujanan, panas kepanasan. Untuk apa? Untuk mencarikan nafkah buat anak istri. Ini pahala yang luar biasa. Ya, dan itu wajib sekali. Sedangkan sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, itu tidak wajib. Itu pahala besar sekali, sholat malam pahala besar sekali. Tapi tidak wajib. Mencari nafkah untuk anak istri, wajib. Antum harus tahu kalau kaidah fikih. Tidak mungkin ada ibadah wajib dikalahkan oleh ibadah yang tidak wajib. Ya. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fakal beliau bersabda, "Antumul ladina kultum kada wa kada." Kalian bertiga yang mengatakan begini-begini akan sholat sepanjang malam tidak pernah berhenti, akan puasa setiap hari, tidak akan nikah selama-lamanya. Kalian bertiga yang mengatakan seperti itu, Ama wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahui oleh kalian, akulah manusia yang paling takut kepada Allah. Ucapan ini hak. Ucapan ini bukan kesombongan. Ini ucapan yang hak. Manusia paling takut kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti beliau di dalam takut kepada Allah. Ya. Wa atqakum lahu dan aku yang paling bertakwa kepada Allah tidak ada manusia setakwa beliau. Manusia paling takwa kepada Allah adalah beliau Rasulullah SAW. Maka kalau antum ingin jadi orang takut kepada Allah, ingin jadi orang yang bertakwa, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang tidak dicontohkan oleh beliau bukan takwa. Antum sholat isu sahabat, sholat rogaib. Ini bukan takwa. Rasulullah tidak pernah mencontohkan ini. Tidak ada riwayat sahih menyatakan adanya sholat isu sahabat dan Beliau adalah contoh. Ya. Nah, termasuk tadi. Apakah dengan tidak nikah, dengan sholat oh, sepanjang malam, takwa tidak. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran kebenaran itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari kita keliru. Kelirunya gimana? Jadi sebagian dari saudara-saudara kita sudah menemukan kebenaran. Kebenaran itu apa? Jujur, amanah, pemberani. Ya. Lalu Nabi Muhammad itulah yang paling jujur, itulah yang paling amanah. Jadi Nabi itu hanya sebagai contoh kebenaran. Ya, jadi kebenaran sudah ketemu, lalu nabilah uh, yang nomor satu. Ini kurang tepat. Yang tepat kita di hadapan Nabi, kita belum tahu apa-apa. Kebenaran itu apa, kesalahan itu apa, yang baik itu apa, yang buruk itu apa, kita nggak tahu. Kita jadi tahu setelah melihat Nabi. Itu. Paham maksud saya? Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi, baik Apapun yang dicontohkan oleh Nabi bagus. Apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi buruk. Ya. Walaupun tidak sesuai dengan nurani kita. Tidak sesuai dengan akal logika kita. Ada orang muji-muji kita, dipuji kita, ya pesan mujilah. Kita ambil pasir, kita taburkan ke mukanya. Baik apa buruk? Wajib kita katakan baik. Karena diperintah Nabi Alaihi Wasallam, Wa idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab. Jika engkau melihat maddahin, maddahin orang yang suka memuji-muji, menjilat gitu ya. Memuji-muji yang oh, tidak pada tempatnya. Taulah antum menjilat itu. Ambil uh, debu pasir, taburkan ke muka. Karena sabda Nabi itu baik. Gitu ya. Jadi jangan seperti sebagian orang, jadi kebaikan itu seolah sudah ditemukan. Lalu baru Nabi itu sebagai contoh. Oleh karena itu, kalau ada perbuatan yang sepertinya tidak pantas ditolak. Ah, nggak mungkin Nabi seperti ini. Nggak mungkin Nabi seperti ini. Padahal hadisnya sahih. Gitu ya. Seperti kisah beliau yang punya perasaan terhadap Zainab binti Jahsy, istri dari Zaid bin Harisah. Sebagian orang menolak itu. Ah, nggak mungkin seperti itu. Padahal jelas di riwayat Sahih Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ya, dan itu tidak terserah beliau. Dan malah dinikahkan oleh Allah langsung dari atas arsy. Ya. Wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku puasa, puasa sunat, tidak puasa juga. Artinya Nabi tidak puasa siapa hari. Ya, kata Aisyah, jika kalian dalam satu bulan kecuali Ramadan ya dalam satu bulan kecuali Ramadan jika kalian ingin melihat Nabi berpuasa bisa jika kalian ingin melihat Nabi tidak puasa bisa juga artinya dalam sebulan itu Nabi puasa Nabi juga tidak puasa kecuali Ramadan penuh ini ucapan Aisyah eh, wanita yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa usalli wa arqud. Aku sholat dan aku juga tidur. Sholat juga, tidur juga. Jadi sholat sepanjang malam terus keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sunnahnya apa? E, sholat, tidur. Bangun lagi, sholat lagi, kemudian tidur. Ya. Atau tidur dua per tiga. Sepertiganya bangun untuk sholat sampai subuh. Atau sebelum subuh berbaring sejenak untuk menguatkan badan. Untuk menghilangkan tanda-tanda ibadah. Nah tanda-tanda ibadah disunahkan untuk dihilangkan kalau bisa. Maka beliau mencontohkan sebelum datang ke masjid untuk berjamaah sholat subuh tidur dulu. Mungkin 10 menit, mungkin 7 menit. Ah habis itu bangun sekedar. Ya. Jadi dihilangkan kesan bahwa dia habis uh, sholat tahajud uh, berjam-jam. Karena segar. Ya. Jadi tidak ditampakkan sedang sholat subuh mengantuk ngantuk Ya. Pas nunggu komat sambil ngantuk-ngantuk. Ya. Oh, tadi tiga jam sih ngantuk-ngantuk. Nah, enggak seperti itu. Nabi mengajarkan orang bilang Nah, kita lebih parahnya lagi, udah nggak sholat malam, masih ngantuk-ngantuk gitu, ya. Kan lebih parah lagi. Wa atazawwajun nisa dan aku menikahi beberapa wanita. Satu kalimat ini cukup bagi kita untuk semangat menikah manusia terbaik di umat ini bahkan di jagat raya ini menikahi beberapa wanita. Ya. Ah, lalu beliau menutup sabdanya dengan faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang rogib, rogib itu bisa dua arti. Ya, rogiba an benci, rogiba fi suka. Ya, saya kira dalam bahasa kita nggak ada faedah seperti ini ya. Dalam bahasa sama-sama rohiba, tapi bisa berarti suka, bisa berarti benci, tergantung huruf jar setelahnya. Rohibaan benci, tidak mau mengikuti. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia bukan golongan. Dengan ancaman ini tentu kita takut untuk tidak mengetahui sunnah Nabi. Ya. Karena besar kemungkinan kita nggak suka. Oh, itu bukan sunnah Nabi. Berapa banyak orang yang nggak suka dengan jenggot? Padahal jelas ini sunnah Nabi. Loh, kalau terancam uh, kalimat Nabi ini, gitu. Falaisam ini bukan golongan kan mengerikan ini. Gara-gara dia nggak tahu kalau jenggot itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka wajib kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita tidak terancam, terkena ancaman. Bukan golongan Nabi. Jadi apa bukan golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Aib. Satu riwayat sahih dari Al-Imam Al-Bukhari bagaimana uh, menggemarkan anak-anak muda untuk menikah. Ya. Dan nikah yang dilakukan oleh para sahabat ini rata-rata belasan. Ya, rata-rata belasan. Ya, 18, 19, ya, ya ada sampai 20. Ya. E, karena riwayat mengatakan bahwa yang menikah umur di atas 30 ya itu sudah nikah yang kedua, ketiga. Saya bacakan riwayatnya ya. Saya bacakan riwayat Riwayat ini dibawakan oleh Al Imam Al Bukhari uh, eh, dengan sanatnya sampai kepada Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini uh, kunyah dari Ibnu Mas'ud. Berbincang-bincang dengan Utsman bin Affan di Mina. Di Mina. Jadi sedang haji. Di situ ada al Di situ ada al Alqamah yang dimaksud adalah Alqamah bin Sa'ad bin Abi Waqas. Ya. Dari sini jelas kedoifan riwayat Alqamah yang akan dibakar oleh Nabi karena durhaka kepada ibu. Kisah ini tuan. Ya. akhirnya kan mati. Ini Nabi sudah wafat. Ini zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat yang memimpin kaum muslimin Utsman bin Affan. Alqamah masih ada. Ya. Ya Abu Abdurrahman Utsman bin Affan mengatakan Wahai Abu Abdurrahman Yang dimaksud Ibnu Mas'ud Inna li ilaika hajat." Aku punya hajat kepada engkau Aku ingin bicara dengan Fakolah ya Lalu mereka berdua uh, berbincang. Usman dengan Ibnu Mas'ud. Ini disaksikan oleh Al-Qamah. Anaknya di bin Abbas. Masih muda. Ibnu Mas'ud sudah berumur. Usman ya sudah berumur. Usman kan paling lama menjabat. Ya, 12 tahun. Umar 10 tahun, eh, Abu Bakar 2 tahun, eh, Ali 6 tahun. Pas 30. Nabi bersabda, kekhalifahan setelah aku berjalan selama 30 tahun. Ah, setelah mereka berdua ketemu, dekat, mendekat, Utsman mengatakan, "Halaka ya Aba Abdurrahman fi an nuzawwijaka biqran." Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, maukah engkau aku carikan seorang bikir. Tahu bikir? Gadis. Gadis muda. Gadis muda. Belasan tahun, 20 tahun, 21 tahun. Ya. Tuzakiruka ma kunta ta'had. Untuk meng <clears throat> mengembalikan engkau kepada masa-masa yang telah lewat. Ya. Ndugu coba mau kemana ini? orang yang sudah berumur 45 tahun, 50 tahun akan menjadi muda lagi kalau nikah lagi terutama dengan biksa. Ini ucapan semua. Ucapan yang penuh dengan ilmu. Jangan dengarkan orang-orang kufar, orang-orang barat, orang-orang kafir, jangan dengarkan. Lihat ucapan para sahabat, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه tidak jelas kenapa Ibnu Mas'ud menolak. Ibnu Mas'ud menolak. Mungkin karena satu dan yang tidak disebutkan. Ya. Uh, Asyara ilayya Ibnu Mas'ud menunjuk kepadaku, kepada Alqam. Ya, kalau mau carikan dia saja. masih uh, muda. Ya. Ini bukan berarti tidak boleh. Ya karena sesuatu kan nikah oh, lagi tidak watch, Silahkan untuk kebaikan, enggak juga enggak apa-apa. Nah itu yang mudah. Fantahaitu ilaihi wa huwa yaqul lalu aku dipanggil lalu aku mendekat dan dia mengatakan Eh, menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi ini masyhur, ma'ruf, terkenal. Saya yakin antum pernah dengar bahkan mungkin hafal. Apa? Ya ma'syaras syabab. Wahai para pemuda. Syabab pemuda. Pemuda diawali dari balik. Berapa tahun laki-laki balik? Iya, 15 atau 14 ya sudah keluar air mani ya sudah keluar air mani karena laki-laki eh, pasti akan keluar air mani ya ketika tidak nikah pasti akan keluar orang nggak usah dikeluarin akan keluar sendiri ya akan keluar sendiri dan ini oh, fitrah laki-laki Semakin dia kuat, semakin sering mengeluarkan air mata. Dan itu sudah balik. Ya, walaupun mungkin 13 tahun, walaupun belum 14 tahun, sama dengan wanita. Walaupun mungkin belum 9 tahun, tapi sudah haid, sudah balik. Sudah harus menutup aurat. Ya. Di depan laki-laki yang bukan mahram dan seterusnya. Ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, para syabab. Man istata'a minkumul baat. Siapa di antara kalian yang mampu ba'at? Apa ba'at yang dimaksud? Nafkah. Ba'at yang dimaksud memberikan nafkah. Dan nafkah ini kan tidak harus eh, banyak, tidak harus punya rumah, tidak harus punya mobil. Ngontrak kan termasuk ba'at. Antum belum bisa beli rumah, tapi mampu bayar kontrakan. Sebulan 300 ribu, ah, berarti antum mampu. Ya, kamu tak tercela kontrak itu tidak tercela, tidak di Rumah megah, gedung megah, tapi hasil haram korupsi, nah, itu yang di Itu yang tercela. kontrak tidak tidak apa-apa. Jadi kontraktor, ya, gak masalah rumah sakit. Ya. Falyatazawwaj. Maka segeralah menikah. Ya. Siapa di antara kalian anak muda yang sanggup ba'at, segeralah menikah. Karena itu uh, apa? Lebih membenteng, lebih bisa menundukkan pandangan. Antum tahu terusannya? Jalan keluar bagi yang belum mampu ba'at apa? Apa? Iya, as-sawm puasa. Wa man lam yastati' fa bis-sawm. Bagi yang belum sanggup, berarti dari sini Islam tidak membabi buta. Islam tidak mudah tawakal. Allah pasti ber... enggak, tidak Kalau memang tidak ada jalan, tidak ada bayangan, ya nanti. Ya. Tapi kalau ada jalan, saya bisa nih. Ini begini. Insya Allah bisa. Bismillah. Ah. Tapi kalau nggak ada, ya tidak membabi buta. Ya. Islam itu agama yang penuh dengan keyakinan, optimis, rojak, tetapi tidak membabi buta, tidak uh, menghilangkan asbab. Tetap ada asbab, ada usaha, tidak seperti torekot-torekot sufiyah yang mereka mengatakan semakin menyepelekan asbab, semakin bertakwa. Maka bagi mereka belum dianggap bertakwa kalau belum berani mengarungi padang pasir tanpa bekal. Ini konyol luar biasa. Ya, kalau berani mengarungi padang pasir, nggak usah bawa makanan, nggak usah bawa minuman, pasrah kepada Allah baru itu takwa hebat. Ini menyalahi sabda Nabi. Tazawwadu, tazawwadu. Berbekalah, berbekalah. Walaupun sebaik-baik bekal adalah